Jabur 130 dari ayat 1 sampai 8. Nyanyian Jerah. Daripada deritaku yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarlah suaraku, berilah perhatianmu kepada suara permohonanku. Jika engkau, Tuhan, mengingati dosa, ya Tuhan siapa yang dapat bertahan?' tetapi ada pengampunan denganmu supaya engkau ditakuti. Aku menantikan Tuhan, jiwaku menanti dan kepada firman-Nya kusandarkan harapan. Jiwaku menantikan Tuhan lebih daripada penjaga menunggu pagi. Ya, lebih daripada penjaga menunggu pagi. Wahai Israel, berharaplah kepada Tuhan, karena pada Tuhan ada kasih setia dan dia pemurah dengan penebusan, dan dia akan menebus Israel daripada segala dosanya.